dibiasakan ya setiap majelis mendekat itu pertanda hati kalian sangat dekat tentang permang dalam sebuah majelis itu dari syekor pernah Rasul SAW dan para sahabatnya ketika dalam perang singgah di sebuah tempat centang pernah dan sana sana kemari gitu. dia mengatakan inna tasarruqakum hadza minasyaitan centang pernah kalian dalam duduk itu dari setan diminta mendekat mereka semuanya mendekat jumlah yang banyak itu serasa cukup dinaungi sebuah pohon saking itu majelisnya para sahabat majelisnya salaf majelisnya dingin para sahabat tentang perang kayak gitu majelisnya orang awal. nah dan kalau mendekat seperti ini menunjukkan semangat dalam tolakul ilmu kalau centang permang ada yang sendean ada yang kakinya selonjor tandanya tidak punya semangat dalam tawakal. Itu orang awal, orang salafin semangat tawakal itu. Gitu ya. Nah, jadi mohon maaf saya tanbih dulu ini sebelum saya mulai Dari tadi saya tolak tole tolak tole tolak tole nggak naik naik kan? Kok ada pemandangan yang cukup risih di, di mata saya? Ya? Kalau masjidnya orang awam saya anggap itu biasa. Majelisnya pondok pesantren tidak cocok. Harap. Jadi saya harap mulai saat ini sampai kiamat nanti majelisnya itu rekat. Kalau alasannya gerah Ustaz, kasih asik.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 Disebutkan dalam riwayat yang lain dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dia hasan di li juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Ikhwan azakumullah dari dua hadis di atas nampak jelas bagi kita bahwasanya akhlakul karimah akhlak yang baik budi pekerti yang luhur itu merupakan bagian daripada keimanan bahkan termasuk penyempurna iman Semakin tinggi iman seseorang Semakin kuat iman seseorang Maka akan semakin tinggi akhlaknya dia Semakin mulia budi pekerti. Sebaliknya Budi pekerti yang indah Budi pekerti yang baik Muamalah-muamalah yang bagus Pertanda orangnya memiliki iman maka kadar iman masing-masing orang ditentukan dengan akhlaknya Ditentukan dengan adabnya Ditentukan dengan muamalahnya Semakin bagus akhlak dan muamalahnya Semakin sempurna iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam riwayat yang kedua Dijelaskan bahwasanya akhlakul karimah ini merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau dalam berdakwah memiliki target target memiliki rencana-rencana planning-planning besar di antaranya adalah target untuk memperbaiki akhlaknya umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya sehingga kaum muslimin adalah umat yang berakhlakul karimah kaum muslimin adalah umat yang memiliki muamalah yang baik mencontoh nabi mereka Muhammad alaihi salatu wasallam yang memiliki misi dakwah menyempurnakan akhlak. Di sisi yang lain barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak hanya mendakwakan akhlak tetapi juga mempraktekannya dalam keseharian beliau diamalkan oleh beliau dicontohkan oleh beliau sehingga beliau disifati sebagai seorang nabi yang memiliki akhlak yang begitu mulia. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sungguh di atas akhlak yang agung, akhlak yang begitu besar. Maka ibaratnya azakumullah kita selaku ahlu sunnah selaku salafi dituntut tidak hanya sesuai dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perkara keimanan, dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, dalam perkara prinsip. Kita dituntut juga untuk sesuai dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam perkara ibadah kita, ritual-ritual ibadah kita, juga dituntut untuk mencontoh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah. Maka seorang sunni salafi imannya kokoh, sahih, akidahnya kuat, sahihah manhajnya lurus kokoh ibadahnya semangat di atas sunnah dengan penuh keikhlasan dan akhlaknya baik adabnya luhur muamalah muamalahnya bagus sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam maka barang siapa yang bisa menyempurnakan poin-poin tadi Dialah yang layak dinyatakan sebagai seorang sunni Sebagai seorang salafi Barakallah Ikhwanatin azlakumullah akhlak yang mulia Tanpa disertai dengan ibadah yang semangat Tanpa disertai dengan ibadah yang sesuai sunnah dada guna akhlaknya mulia akhlaknya baik tapi ibadahnya bid'ah ada mubtadi akhlaknya mulia muamalahnya bagus tetapi tidak diiringi dengan akidah yang sahihah manhaj yang lurus tidak ada guna dia dikatakan sebagai seorang yang munharif menyimpang sesat bahkan mungkin terjatuh di dalam berbagai macam kekufuran, kekufuran, kesyirikan, kesyirikan. Tidak gunanya. Begitu pula barakallahu fikum. Akidahnya masya Allah kokoh, kuat, sahih, manhajnya kokoh, lurus, ibadahnya semangat, tapi akhlaknya buruk, muamalahnya kurang baik, adab-adabnya kurang baik, maka itu kurang indah, kurang sempurna, tidak me mencitrakan, tidak mencontohkan, tidak menggambarkan sebagai seorang sunni, seorang salafi yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. <coughs> Ikhwan azza berbicara tentang menasihati ahlu sunnah salafiyin. Seringkalinya yang dituju yang dibahas adalah masalah akhlakiyah, masalah adabiyah, masalah muamalah. Ini yang paling sering disampaikan, yang paling sering juga terjadi dalam lingkungan salafiyin. Banyak pihak menilai Ya walaupun tidak semuanya benar Banyak pihak menilai Di banyak tempat, di banyak lingkungan ahlu sunnah salafi Bicara sunnah Mantap Bicara manhaj Masya Allah Bicara prinsip-prinsip akidah Mantap Bicara terkait dengan masalah ibadah agak mantap. Ada agaknya. Sebab dewasa ini sudah mulai muncul fenomena kemalasan ibadah di kalangan ahlu sunnah, di kalangan sebagian salafiyin sibuk ngurusi dunia. Sehingga agak perlu ditingkatkan barakallahu tapi bicara masalah ya, bicara masalah ya, banyak yang komplain. Banyak yang komplain. Masya Allah, akhlaknya Pak, akhlaknya Ustaz perlu dibenahi. Ibadahnya Masya Allah, tapi muamalahnya kurang. Manhajnya Masya Allah, tapi kepekaan terhadap sesama ikhwah belum teruji. Sehingga nampak kurang indah Saya nggak mengatakan semua tempat Tapi di banyak tempat Maka ikhwanatina azakumullah Dalam rangka Untuk menyempurnakan Salafiyah kita Menyempurnakan sunnah kita Menyempurnakan posisi kita Sebagai seorang sunni salafi maka sangat-sangat penting barakallahu fikum bagi masing-masing kita untuk memperhatikan juga sisi akhlakiyah, sisi muamalah, terutama di kalangan kita sendiri ahlus sunnati wal jamaah salafiyin para ikhwah dan juga di kalangan para akhwat para ummahat salafiyah sehingga indah muamalah kita. Ikhwan dengan di antara bentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik, muamalah yang bagus ialah ukhuwah islamiyah yang kokoh, ukhuwah islamiyah yang indah di atas sunnah. Ini ditujukan pertama kali untuk kalian harus sunnah selagi Sebelum membahas muslimin secara umum. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya ukhuwah salafiyah itu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'd Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan satu sama lain saling mengokohkan, saling menguatkan. Dan beliau merapatkan jemarinya demikian. Ada. Seperti ini ukhuwah di kalangan ahlu sunnah salafiyin. Bukan begini. Bukan begini. Tapi sangat erat, sangat rekat, sangat kuat. Saling menguatkan, saling mengisi. disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Mathalul mu'minina fi tawatihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencinta di antara mereka. Saling membantu di antara mereka. Saling menyayangi di antara mereka. Diumpamakan seperti satu jasad. Satu jasad. Satu tubuh, satu badan. Ketika satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya pun juga merasakan demikian Sehingga dia demam Dan tidak bisa tidur malam Seperti itu penggambaran Nabi kita Muhammad SAW Terkait dengan muamalah Uhuwah Di kalangan ahlu sunnah salafiyah Saling menguatkan saling mengokohkan seperti sebuah bangunan yang kokoh. Ada semen, ada pasir, ada air, ada ini, ada itu. Menyatu, kokoh, kuat. Yang namanya para ikhwah barakallahu fikum datang dari mana-mana. Dari sini, dari sana, dari situ, dari Metro, dari Lampung, dari Banda, dari Jawa, dari pun. dari mana-mana. Semuanya menyatu, saling menguatkan, mengokohkan. Yang ini akhlaknya demikian, yang ini perangainya demikian, ini topiatnya demikian. Saling mengisi, saling menguatkan, bukan saling meretakkan, bukan saling memisahkan, bukan saling bermusuhan. Dalam riwayat yang kedua bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menggambarkan muamalah ukhuwah di kalangan ahlu sunnah salafiyin seperti sebuah jasad yang tidak mungkin dipisah yang tidak mungkin dipisahkan saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, saling menasehati, dikarenakan sebuah jasad. Begitu indah, begitu indah penggambaran yang sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwanuddin azakumullah untuk mewujudkan sebuah muamalah yang indah, ukhuwah yang indah sesuai dengan penggambaran Nabi kita Muhammad alaihi wasallam tadi. Maka masing-masing kita harus menanamkan dalam jiwa kita masing-masing beberapa prinsip, beberapa konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad salatu wassalam yang harus kita amalkan, yang harus kita wujudkan, yang harus kita lestarikan di tengah-tengah kita. Itu masing-masing. Barang siapa yang berhasil mewujudkannya, maka dia dianggap dan dinilai sebagai seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi yang berakhlak karimah yang betul-betul bagus muamalahnya yang betul-betul indah ukhuwahnya Jangan baik-baik konsep-konsep berikut prinsip-prinsip berikut dalam perkara muamalah yang pertama yang pertama adalah Konsep yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda Abu Hamzah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Belum sempurna iman salah satu di antara kalian Hingga dia mencintai saudaranya Mencintai untuk saudaranya Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Ini konsep yang luar biasa indah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjadikan para ikhwah menjadikan para ikhwah secara khusus muslimin secara umum menjadikan mereka semua seperti diri kita sendiri. Apa yang kita cintai, apa yang kita harapkan untuk diri kita, kita juga mengharapkannya ada, mencintainya ada pada ikhwah-ikhwah kita. Dari perkara-perkara kebaikan. Kita barakallahu fikum mendambakan diri kita di atas sunnah. Betul? Apa kepingin sesat? Jawabannya? Nah, kepingin. Kita mengharapkan kita di atas sunnah. Di atas, di atas akidah yang sahihah. Manhaj yang lurus. Iman yang kuat. Kita pun juga mendambakan semua para ikhwah-ikhwah ini. Kaum muslimin yang ada ini juga di atas sunnah akidahnya lurus, imannya lurus, manhajnya lurus, kita akan merasa sedih, kehilangan. Ketika ada saudara kita, ikhwah kita yang dulu bersama dengan kita di atas sunnah, manhajnya lurus, sekarang menyimpang. Dulu di atas sunnah, sekarang di atas penyimpangan-penyimpangan hizbiyah. Sedih bukan bangga. Karena kita mendapatkan mereka sama seperti kita. Kita di atas sunnah. Kita juga mendapatkan mereka semua di atas sunnah. Kita berharap mendapatkan masing-masing kita mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu. Kita pun juga mendapatkan semua para ikhwah yang ada ini dan semua kaum muslimin senantiasa diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Patah hati kita, sedih hati kita, miris hati kita. Mendapati terutama di zaman sekarang ini barakallahu fikum banyak dari kalangan kaum muslimin yang satu demi satu berjatuhan, bergelimpangan dalam fitnah syahwat, fitnah syubhat, Jauh dari taufiknya Allah Azza wa Jalla. Lebih sedih lagi, lebih miris lagi mendapati ada sebagian ikhwah kita, teman kita yang dulunya di atas taufik wal hidayah sekarang satu persatu mulai berlompatan saya mengatakan bergelimpangan berlompatan menuju kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada Masing-masing kita mendapatkan supaya kita rezekinya lancar, gitu ya. Pengen supaya rezekinya lancar, halal atau thayyibah, barakah, semua yang kita perlukan terwujudkan, semua hajatnya kita terpenuhi, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, hidupnya nikmat. Gitu ya. Apa ada yang sedang miskin? Yo Qadir. Ada yang sedang miskin. Padahal al-faqru khairul lahum. Kata Rasul, kefakiran lebih baik bagi mereka kalau tahu Tapi kenyataannya masing-masing kita ketakutan dengan kemiskinan, takut dengan kefakiran. Yes. Iya. Harapannya lancar. Kita pun juga demikian mendapatkan mengharapkan para ikhwah ikhwa yang ada ini rezekinya lancar, barokah, halalan thayyibah, Masya Allah. Tidak ada yang kurang, semua hajat terpenuhi. Seseorang yang memiliki muamalah yang baik, akhlak yang mulia, dia akan peka dengan sesamanya. Mendapati ada sebagian ikhwah begitu Luar biasa dia banting tulang pas keringat Memenuhi kebutuhan dia sehari-hari Nampaknya kurang Nampaknya banyak yang belum tercapai Hajat-hajat pokok Jangan merasa bangga Jangan merasa Kemudian tersenyum Tersungging begitu Nih, hidupnya makmur itu cuma di Karang Makmur aja. Tapi nggak makmur. Hmm? Bukan. Kalau dia amalannya bagus, langsung peka dengan saudaranya. Ada yang perlu dibantu, ada yang kurang tambahi, ada yang sakit dijenguk. Muncul muasah, muncul ta'awun, muncul perhatian. Kenapa ya, Pak? dikarenakan dia punya konsep la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi belum sempurna iman seseorang hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya Tidak rela mendapati para ikhwah begitu menderita, begitu sengsara dalam kehidupannya, dalam keadaan dia berkecukupan. Tidak rela dia. Dorongan imannya, dorongan takwanya, dorongan ukhuwahnya, dorongan muamalahnya berontak. Gak tenang keadaan dia, hidup dalam kecukupan, makan enak, teman dia sengsara. Tetangga dia kelaparan. Itu seseorang yang akhlak yang mulia. Tanpa diworo-woro, tanpa diajak-ajak, peka langsung tahu kondisi-kondisi yang ada dan dengan mudah dia pun mengulurkan bantuannya mengulurkan santunannya mengulurkan ta'awun dia lillah wa fillah itu merupakan bukti kejujuran sebuah muamalah sebuah ukhuwah barakallahu Demikian seterusnya terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah semua perkara kebaikan semua perkara kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat kita mendapatkan untuk saudara kita, teman-teman kita, para ikhwah kita seperti yang kita dambakan untuk diri kita sendiri. Juga sebaliknya Terkait dengan perkara-perkara kejelekan Kita membenci untuk saudara kita Apa yang kita benci untuk diri sendiri dalam perkara kejelekan. Kita tidak suka jatuh dalam penyimpangan, kesyirikan dan segala macamnya. Juga demikian. Kita tidak suka mereka semuanya menyimpang. Kita tidak suka diri kita demikian dan demikian dalam perkara-perkara yang kita anggap jelek secara syar'i. Juga kita demikian mengharapkan semua para ibu tidak demikian Ini konsep. Itu namanya konsep dalam bermuamalah. Tanamkan dalam jiwanya untuk masing-masing Mereka adalah dirimu sendiri Para ikhwah dirimu sendiri Hah? Kau muslimin diri kamu sendiri Apa yang kamu sukai itu diri, diri antum Sukailah untuk mereka Wujudkanlah untuk mereka Konsep ini Barakallahu fikum Ketika ada pada seseorang Maka pada dirinya akan muncul berbagai macam perangai-perangai akhlak-akhlak yang sangat mulia. Khisalun hamidah. Dia akan menjadi sosok seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi yang betul-betul bagus akhlaknya, bagus muamalah. Barakallahu Jangan ngaku sunni, jangan ngaku salafi, kalau belum punya perangai-perangai seperti ini Siapa? Mendapati seseorang temannya ada yang jatuh dalam sebuah kesalahan Bahagia dia Mengetahui ada eh, mengetahui sebagian ikhwannya ada yang salah, dia yang tahu. Bangga dia. Cuma saya yang tahu kesalahan dia. Yang lain belum ada yang tahu. Ini orang pertama yang tahu. Nauzubillah min dzalik. Akhlak apa ini? Muamalah apa ini? Ya? Bukan seperti itu akhlaknya kaum salaf. Bukan seperti itu Rasul mencontohkan dan mengajarkan kepada kita. Kalau anda seorang sunni, seorang salafi, tahu ada teman kamu yang keliru, dipegang, diambil, ditarik kembali, ditegur, dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus. Tidak rela dia salah. Kamu mendapatkan dia berkembali lagi kepada perkara kebaikan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba pernah menyatakan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dia sahih bahkan disebutkan itu juga marfu sebagai sabda Rasulullah SAW. Namun yang paling masyhur ucapan ucapan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan datang dari ucapan sebagai salaf yang lain. Katanya beliau radhiyallahu taala anhu Al-mu'minu mir'atu akhi Al-mu'minu mir'atu akhi Ida wajada fihi aiban aslahahu. Ini saya anggap sebagai konsep yang kedua. Riwayat ini saya anggap sebagai konsep yang kedua dalam berakhlakul karimah dalam bermuamalah. Konsep yang pertama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsi. Ini umum. Lebih khusus riwayat tadi. Pernyataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arwah Beliau menyatakan al-mu'minu mir'atu akhihi idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Apabila dia mendapati pada saudaranya ada keaiban aslahahu, dia perbaiki. Apa kata beliau? Aslahahu. Dia perbaiki. Bukan bangga dengan itu. Hmm? Wah, cermin retak. Yang punya saya masih utuh. Ini nih, jangan kayak gitu tuh. Hmm? Bangga. Cerminmu mulu banyak kotorannya. Tidak mengkilap. Nih, mengkilap. Nah, ada. Beliau mengatakan aslahahu dia memperbaiki kaiban tadi, memperbaiki kesalahan. Ini warahmatullahi fikum konsep yang juga harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Ucapan sahabat yang mulia ini menggambarkan menjelaskan kepada kita masing-masing kita harus punya konsep, harus punya prinsip islah bukan ifsad dalam bab Harus punya prinsip memperbaiki, bukan merusak dalam perkara muamalah. Alhamdulillah Untuk supaya antum ini bisa memiliki jiwa islah, jiwa memperbaiki, bukan jiwa ifsad. Antum harus betul-betul menjadikan jiwamu, hatimu ini bersih dari para ikhwan, dari kaum muslim. Namanya salam salamatus sadar. Jiwamu bersih, hatimu bersih dari para ikhwan. Tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, tidak ada amarah kepada mereka semua. Bersih. Dan itu merupakan akhlak seorang ikhwah yang paling agung di kalangan salaf. Disebutkan oleh Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi dalam kitab beliau ada pula Isyrah Ketika menjelaskan adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan, adab-adab bermuamalah, di antara adab yang penting diwujudkan ialah salamatu qalbihi lil ikhwan wan nasihatu lahum wa qabuluha minhum. Di antara adab persahabatan adab ukhuwah ialah hatinya selamat terhadap para ikhwah. Suka menasihati mereka dan siap menerima nasihatnya mereka. Beliau menyebutkan pernyataan As-Sakati rahimahullah Katanya Sakati rahimahullah min ajalli akhlakil abrar salamatus sadril ikhwan wa nasihatu lahum min ajalli termasuk akhlaknya orang-orang baik yang paling mulia Abrar itu orang yang baik jamaknya albar masjid al Abrar pertanda orangnya baik-baik. Nah gitu ya. Di sini namanya al-abrur ya. Apa al Al-abrur, masya Masjid al-abrur berarti yang di sini ini ha, adalah orang-orang yang barbar, yang baik-baik. Kata beliau, termasuk akhlaknya orang-orang abror yang paling mulia salamatus sadril ikhwan. Jiwanya, hatinya selamat terhadap para ikhwah dan suka menasihati mereka. Luar biasa. Akhlak yang paling mulia. Para Allah Kalau di hatinya antum sudah bersih, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedongkolan, tidak ada amarah, maka yang ada barakallahu fikum adalah semangat untuk memperbaiki para ikhwah. Semangat mencintai para ikhwah, semangat meluruskan para ikhwah, semangat menasihati para ikhwah. Kalau sudah bersih, maka akan muncul yang namanya konsep Islam, bukan ifsad. Senang memperbaiki bukan merusak. Barakallahu ketika mendapati ada seorang ahok jatuh dalam kesalahan tergerak hatinya ya Allah temanku salah saya menaiki dikarenakan konsepnya itu adalah Islam memperbaiki saudaranya dengan hati yang bersih maka caranya pun juga pas cara-cara yang menunjukkan dia mengasihi temannya, mencintai temannya, memperbaiki temannya, bersih hatinya dari dia. Kalau kesalahannya itu tidak ada yang tahu kecuali antum, berarti namanya mestur orang yang tersembunyi. Maka antum jaga baik-baik rahasia ini. Kamu panggil dia, Antum dekati dia, antum tegur dan nasihati dia antara kamu dan dia saja. Anda, Anda menasihati. Dikatakan mas tuh, itu orang yang baik akhlak. Panggil namanya. Nasihati dengan cara yang baik. Ditegur dengan cara yang bagus. Tunjukkan kamu sangat cinta kepadanya Kamu sangat perhatian kepadanya Kamu tidak ingin dia jatuh terus ke sana Sehingga bahasanya sangat menyentuh Itu nasih namanya Itu orang yang menasihat Itu akhlaknya baik Itu muamalah yang bagus Itulah sosok salafi Bukan dibiarkan sudah dewasa, sudah besar, biar ngurus sendiri. Hmm, sudah belajar taklim bolak-balik di anak bol lagi. Masa enggak bir-bir gitu kebaikan. Hah? Salah. Bahaya. Ketika sebuah kesalahan dibiarkan akan muncul kesalahan yang serupa akan berkembang, akan membesar, muncul kesalahan yang kedua, dibiarkan, membesar, berkembang. Terus demikian, ujung-ujungnya dianggap biasa. Itu bahaya. Bahaya tidak mengingkari kemungkaran. Yang Atau yang kedua, barakallahu fikum, bangga dapat satu poin dari kesalahan temannya. Ini lebih parah lagi. Nah, si Fula ketahuan ini. Ternyata si Fula itu demikian ternyata keadaannya itu. Selama ini saya perhatikan, mana ada yang mencurigakan sama ikhwan satu ini. Baik sih, dia orangnya baik sih, semangatnya ibadahnya masya Allah. Tapi kayaknya ada apa gitu loh. Nah kan betul dia. Ada sebuah kesalahan. Saking bangganya kemudian dia sebarkan ke kemari. eh ikhwan, berita baru. Apa? Si ah itu orang ini ternyata tangannya gini ternyata artinya jatuh gitu. apa gunanya dia ya? Dikosipin gitu ibadahnya semangat jamaah semangat sop pertama taklimnya paling depan depannya ustaz dan segala macam hmm? sadar dia uh, jangan bilang siapa-siapa ya yang lainnya juga begitu Apa itu? Katanya Fulan, orang ini begini begini. begini. Nyebar akhirnya. Itu bukan akhlak yang baik. Ini akhlaknya orang yang asror, bukan abror. Lawannya bar syar, orang jelek ini. Pertanda pada hati dia ada kebencian kepada para ikhwah di hati dia ada kebencian kepada kaum muslimin tidak memiliki salam atau sadar. Hati-hati. Itu buat akhlak yang bagus. Ketemu dengan seseorang yang masya Allah paham paham akhlak. Ada perkataan. Apa mana? Kata fulan dari alan dari fulan saya orang kompat yang tadi. Iya, ada orang kompat. Kok tahu? Nah, iya, atau bilang dari bulan, dari alat, dari bulan. Tiga kan? Saya orang kompat tadi. Ini sudah bukan lagi rahasia ini. Tersebar sudah ini. Ya. Ayo, kata bulan, kata alat, kata bulan. Orang ini gini, gini, gini, gini, gini. Nggak percaya. Ah, cantum ini. Oh, yang lainnya, anu, atau. Nggak percaya. ya. kok bisa? Nggak mungkin. Nanti ikhwah yang begitu baik, masya Allah selama ini orangnya soleh, semangat beribadah. Antum tahu sendiri paling depan dia. Taklimnya semangat, gak kayak antum nah, Ada kata-kata gak ada anak karena ada gejala yang kurang baik pada orang ini. Gak kayak ini. Wah, saya yang salahkan ini. Saya mau tanya sama antum. Antum sudah menasihati dia. Nah, saya orang ketiga. Tapi yang ngasih tahu antum orang kedua tadi dari hati dia. nah, itu dia orang kedua ya. Orang pertamanya yang sahih berkisah ini, yang membawa kabar baru. Apakah dia pernah menasihati dia? Maksudnya, kok pakai maksudnya itu? yang antum sebut ini ah kita, saudara kita, ikhwah kita, akhul salafi. Yang kita kenal baiknya selama ini bersama-sama dengan kita, bergaul dengan kita, muamalah sama kita di Masjid Al-Abrar. Ini masjidnya orang-orang baik ini, Al-Abrar. Dengan siapa? Nah, itu nggak tahu. Bilang sama dia, tanya. Maksudnya sekarang kamu punya tugas sekarang ini. Tanya sama yang kedua tadi. Sudah belum? Eh, nggak tahu. Tanya sama yang pertama. Belum. Nah iya. Belum juga menasihati. Belum juga memperbaiki. Sudah kamu sebarkan ke sana kemari. Kok bangga gitu loh. Ada temannya salah kok bangga gitu loh. Ini akhlaknya siapa? Salafun Salih menyatakan al mukminu mir'atu akhih Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Idza wajada fihi aiban aslaha, bukan afsada. Ketika mendapati para saudara mereka aiban, kekurangan, diperbaiki, bukan dirusak. Saya mau tanya yang kedua. Teman tadi itu berbuat demikian terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Nah itu atau juga saya. Ya, dik. Itu marah dia. Ya. Tanya. Tidak tahu di orang kedua. Yang pertama, saya berkisah. Ah, cuman saya yang tahu. Berarti sembunyi-sembunyi kan? Nah, Apalagi sembunyi-sembunyi. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman Satarahullahu Allah taala fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, Allah akan sembunyikan aibnya dia dunia akhirat. Ini kata para ulama, lafaz ini khusus untuk seseorang yang jatuh dalam kesalahan sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan. Menggunakan riwayat ini. Kewajiban kita asidr menyembunyikan aibnya dia. Jangan dibawa kemana-mana. Rasul mengatakan demikian. Disuruh kamu sembunyikan, kamu tutupi supaya aibnya kamu juga tertutupi. Dunia akan bahkan. Itu malah begitu bangga menyebut. Maka tolong jawab baik-baik. Lain halnya kalau sebuah kesalahan tadi barakallahu fikum dikerjakan di depan banyak di depan banyak pihak, banyak halayak terang-terangan atau dikerjakan sembunyi-sembunyi cerita setelah itu. Ya, semacam ini nggak ada nggak ada riba pada ya. dia. Ya salah dia sendiri kenapa dia menceritakan keaiban dia, kesalahan dia, kemungkaran dia. Ya salah sendiri kenapa dia terang-terangan di depan banyak layar ramai mengerjakannya. Ada orang yang mencela ya salahnya kamu sendiri. Itu pun tetap dinasihati. Kan begitu. Ini yang namanya mujahir yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri. Semua umatku dimaafkan. Mu'afa dikasih afi pemaafan. Illa al-mujahirin kecuali yang terang-terangan berbuat kejelekan. Wa mujaharah dan termasuk terang-terangan dia uh, mengerjakan sesuatu perkara kaiban tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal. Allah tutupi keaiban dia ternyata keesokan harinya cerita. Tadi malam saya berbuat begini, begini, begini, begini, begini di depan halayak ramai atau teman-teman dia. Itu namanya mujaharah. Yang ini tidak tahu malu. Nah gitu ya. Tidak ada yang menghujji, jangan disalahkan. Ada yang membicarakan, jangan disalahkan. Tapi tetap ada upaya untuk memperbaiki, menasihati barakallahu Al mukminu mir'atu akhi idza wajada fihi aiban aslaha. Maka konsep kita terislah memperbaiki para ikhwah sebagaimana kita berharap para ikhwah memperbaiki diri kita ketika kita jatuh dalam sebuah kesalahan atau kemungkaran atau yang lain-lain. Barakallah. Dan terkait dengan kesalahan barakallah itu untuk umum. Cara penyikapannya dan e, menasihatinya bertingkat-tingkat sesuai dengan kata kesalahannya masing-masing. Ada kalanya salah kalau kalanya sifatnya ada biat akhlakiyah maka disikapi dengan porsinya. Ada kalanya kesalahan-kesalahan dalam perkara-perkara e, yang lainnya disikapi sebagaimana porsinya. Ada kalanya jatuh dalam perkara penyimpangan prinsip ini lebih tegas lagi dalam menyikapinya. Tapi semuanya diupayakan islah, diupayakan perbaikan para fikum antum e, curahkan segenap perhatian antum dengan hati yang paling tulus, yang paling dalam, berupaya untuk menasihati ikhwah kita yang salah atau yang mungkar atau yang menyimpang dengan sebaik-baiknya sampai antum sudah begitu berusaha maksimal memegangi dia, jangan sampai dia lepas. Ternyata dia nggak mau bersama dengan kita yang lepas. Maka dilepaskan dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita terenyuh, Hati kita menangis mendapati teman kita yang selama ini bersama dengan kita lepas dari kita. Jadi kayak antum menghargai seseorang sini, jangan sana, terus antum berusaha begitu. Nyata dia mengibatkan tangannya antum, mengibatkan tangannya antum, dia lepas. Gimana lagi ya? Artinya sudah begitu maksimal, sudah begitu luar biasa usahanya antum. Ternyata dia melepaskan diri, lompat, ke seberang sana. Maka gimana teman? Bukan dengan bangga kita mengatakan kita lepas. Tapi dengan sedih kita mengatakan dulu sahabat kita, sekarang dia telah menyimpang. Dulu teman kita, sekarang dia telah jatuh dalam kearafan Itu baru namanya konsep dalam Allah. Ingat, sekali lagi ingat, yang saya bicarakan sekarang adalah di kalangan ahlu sunnah salafi. Ini pembicaraan tidak cocok ketika antum sedang berbicara tentang motif ahlu sunnah terhadap ahlu bid'ah yang sesat. Tidak cocok. Itu bukan babnya kita. Yang kita bahas sekarang terkait dengan antara kita para ikhwah ahlu sunnah. Barakallah Jamnya nggak mungkin kali ya. Jam setengah tujuh. Ini bukan tausiah, ini namanya taklim pada subuh. Nah gitu ya, tausiah kan satu jam. Nah, tausiah kan paling enggak kultum gitu ya, tujuh menit, satu jam. Dan waktu kamu mungkin kan <clears throat> sesungguhnya masih banyak di kepala saya para itu yang ingin diutarakan. Namun pada tidak dua konsep ini pegangi baik-baik dalam perkara muamalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi belum sempurna iman kalian hingga mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri jadikan semua ikhwah diri kamu sendiri dan yang kedua punya konsep islah memperbaiki para ikhwah bukan ifsad merusak mereka al mukmin bil akhi idza wajada fihi aiban aslaha seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya Bila mendapati padanya keaiban dia perbaiki, bukan dia rusak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Harapan kita kita tidak hanya salafi akidahnya, tidak hanya salafi manhajnya, tapi juga harus salafi ibadahnya, dan juga harus salafi akhlaknya, adabnya, muamalahnya. Rasul seseorang yang disifati dengan wa inna gala ala khuluqin azim akhlak yang agung memiliki misi besar untuk memperbaiki akhlak maka kita sebagai seorang muslim yang berupaya ittiba'ur rasul harus mencontoh beliau dalam semua hal juga dalam perkara akhlaki ini kalau wujud barakallahu maka akan indah oh wah nampak indah muamalah akan indah para fikum saling mengasihi saling mencintai saling menghargai saling membantu saling ta'awun ha? saling memperbaiki saling menasihati dengan cara yang baik anda akan merasakan perkara yang begitu indah dalam kehidupan ini Anda tidak akan mungkin berpaling dan kepingin pergi dari sebuah tempat yang demikian keadaan. Apalagi di komplek Masjid Al-Abror. Maka orangnya harus Ber harus baik-baik.